Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita akan memasuki atau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ini adalah saatnya bagi kita sekalian untuk untuk tancap gas, ya. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf terdahulu mereka apabila di 10 hari terakhir maka mereka mulai lebih bersemangat ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu Nabi sallallahu wasallam dahulu beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir maka beliau mengencangkan sarung beliau wahya lailatahu beliau bangun, hidupkan malam-malam beliau lebih dari malam-malam lainnya. Wa aikadu ahlahu dan beliau bangunkan keluarganya untuk ibadah. Maka ya inilah yang perlu kita lakukan karena di malam-malam ini insya Allah akan ada sebuah malam yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Ya. Maka kita manfaatkan ya di detik-detik terakhir ini, di waktu-waktu terakhir ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di sepuluh hari terakhir. Ya. Au fi sab'in baqina atau di tujuh malam terakhir. Au li khamsin atau lima malam terakhir atau tiga malam terakhir, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au fil lailatil akhirah, bahkan di malam yang terakhir, ya. Malam sebelum takbiran maka tetap kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar terus. Ya, maka antum semua yang itikaf bersemangatlah. Ya. Karena kebanyakan di antara kaum muslimin ketika masuk bulan Ramadan mereka mulai tancap gas, semangat. Tapi begitu masuk terakhir malah kendor. Ya. Maka di dalam hadis tadi karena Abu Bakrah, dahulu sahabat Abu Bakrah. Yusalli fil isrin al-awwal kama yusalli fi sa'ir sanah. Dahulu sahabat Abu Bakrah salat di 20 malam pertama sama seperti di sepanjang tahun, ya. 11 rakaat ya sama 11 rakaat biasa, ya. Tapi kalau sudah masuk idza qalal asr al awakhir ijtahada. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir baru beliau tancap gas, ya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, semangatlah di 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan memberikan taufik untuk mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang judul yang sangat berat ya, khususnya bagi kami di sini yaitu judulnya adalah tentang dahsyatnya neraka. Ikhwani wa khatibuddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentu saja memiliki tujuan. Dan tujuan dari penciptaan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang yang taat bagi orang-orang yang mau melaksanakan perintahnya, mau mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya. Dan sudah sepantasnya pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka Allah pun menyediakan hukuman bagi orang-orang yang membangkang, bagi orang-orang yang tidak mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah datang kepada mereka peringatan, sudah datang ini ayatnya, sudah datang ini hadisnya. Namun mereka tetap membangkang sombong tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah antum pelajari maka itu semua adalah hujah. Baik hujah bagi kita kalau kita melaksanakannya atau hujah atas diri kita kalau kita tidak mau melaksanakannya ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman bagi orang-orang yang tidak tahu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka disiapkanlah neraka. Ya waliyadzubillah. Maka pada sore hari ini kita akan membahas seperti apakah dahsyatnya siksa di neraka, ya. Di sini kami hanya berhasil mengumpulkan sedikit dari banyak sekali hadis dan ayat-ayat tentang ancaman neraka namun mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan penyemangat bagi kita sekalian agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama adalah bahwasanya neraka memiliki pintu-pintu. Allah Subhanahu wa taala firman, silakan dilihat di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-29. Qala ta'ala fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, kalian kekal di dalamnya, maka benar-benar amat buruk tempat-tempat orang yang menyombongkan diri itu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Abwaaba jahanam. Menunjukkan bahwasannya neraka itu memiliki apa? Pintu bahkan lebih dari satu pintu. Karena disebutkan apa? Abwab. Bentuk jamak dari bab. Ya. Ada berapa pintunya? Disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat kelima, ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum." Jahannam itu memiliki tujuh buah pintu setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari orang-orang yang akan menjadi penghuninya. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimani warhimakumullah. Neraka memiliki tujuh buah pintu yang telah disiapkan bagi para penghuninya. Di antara mufassirin ada yang menafsirkan bahwasanya pintu di sini maknanya adalah tingkatan, darokat. Ya bahwasanya neraka ini yang dimaksud dengan tujuh pintu ini adalah tujuh tingkatan. Ya. Namun wallahu taala alam bahwasanya zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya neraka memiliki tujuh buah pintu. Ya. Kemudian selanjutnya bahwasanya neraka memiliki tali kekang. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Didatangkanlah neraka jahanam pada hari itu. Dia memiliki tujuh puluh ribu tali kekang. Pada setiap tali kekang terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya. Ya. Antum bisa bayangkan ya 70 ribu. Setiap satu talinya ditarik oleh berapa? 70 ribu malaikat. Berarti berapa jumlah malaikatnya? Hmm? 70 dikali 70. Berapa? 4.900 ya. Ya, ini ada adanya kok kalah sama bapaknya. Ya. Jadi 49 4900 dikali 1000 jadi berapa, Pak? Ya, yes, kurang lebih lah. Demikian banyaknya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya neraka jahanam. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Dan didatangkanlah neraka jahanam pada hari itu. Ketika orang-orang melihat neraka jahanam, maka apa yang terjadi? Mereka langsung teringat ya yatadzakkarul insan. Setiap kita langsung teringat tentang dosa-dosa kita. Ya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anna lahu dzikra. Apa gunanya mengingat pada hari itu? Apa gunanya menyesali dosa pada hari itu? Tidak ada gunanya. Ketika seorang manusia melihat neraka jahanam, dia takut. Ya. Selama ini cuma kita baca di dalam ayat-ayat. Selama ini cuma kita baca di dalam hadis-hadis. Tapi nanti wajia yauma ini di jahanam di hari kiamat ketika seluruh manusia berkumpul didatangkanlah neraka jahanam. Maka semua setiap kita langsung ingat dosa-dosa kita. Langsung kita merasa takut saat itu detik itu juga. Namun penyesalan tidak ada gunanya. Maka kalau kita mau menyesal, saat inilah saatnya di dunia ini. Kalau kita mau mengingat kesalahan-kesalahan kita, sekarang inilah saatnya. Ya. Maka selama kita masih hidup, selalu ingat dulu kita punya salah apa, kita terus kita bertobat. Ya. Ketika kita masih muda, dulu kita pernah berbuat apa? Entah itu berbuat zolim sama teman, Entah itu kita melakukan sesuatu yang haram, entah itu kita berbuat dolim sama orang tua, itu diingat semuanya sekarang. Ya. Kemudian kita sesali, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hak yang pernah kita dolimi, maka kembalikan hak tersebut. Ya. Kita pernah minjam uang sama orang, tapi tidak dikembalikan, ingat-ingat berapa jumlahnya, siapa orangnya, kembalikan. Ya. Sebelum uang yang ada di kantor kita ini nanti tidak bermanfaat lagi. Harta benda, kesehatan, semuanya tidak bermanfaat lagi. Sekarang inilah saatnya. Ya. Maka ketika kita melihat betapa neraka memiliki banyak tali kekang, demikian banyak malaikat yang mengangkutnya, maka saat itu benar-benar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya neraka memiliki leher, mata dan telinga. Diriwayatkan oleh Al-Imam at di dalam sunan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Takhruju unukun minan nari yawmal qiyamah." Laha ainani tubsirani wa udunani tasma'ani walisanun yantiku yakul. Inni wukiltu bi thalathatin. kulli jabbarin anid. Wa kulli man da'ama Allah ilan akhar. Wa bil musawwirin Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarlah leher. Ya sebentuk leher. Dari neraka pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata yang melihat. Memiliki dua telinga yang bisa mendengar. Dan memiliki lisan yang dapat berbicara. Neraka berkata, sesungguhnya aku telah diserahi untuk menyiksa tiga jenis orang. Siapakah mereka? Orang yang angkuh dan membangkang. Orang yang berdoa kepada selain Allah berbuat syirik. Dan para pelukis. Yaitu orang-orang yang melukis makhluk hidup. Ya. Maka ikhwan rahimah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita jauhilah hal-hal tersebut. Jangan sampai kita termasuk tiga orang tadi yang sudah diserahkan perkaranya kepada jahanam artinya pasti akan langsung di dimasukkan ke dalam neraka waliyadubillah. Ya. Yaitu orang yang yang dia adalah penguasa yang angkuh dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Manda'a. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ini bukan hanya doa termasuk beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Apa itu berbuat syirik? Syirik adalah menyerahkan sesuatu yang seharusnya hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala namun malah dia palingkan kepada selain Allah. Ya. Di antaranya adalah ibadah. Ya. Semua bentuk ibadah. Ibadah itu apa sih? Ya. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah semua hal yang dicintai, disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malah adalah ucapan atau perbuatan. Ucapan atau perbuatan baik itu yang tampak perbuatan badan ya atau ucapan bisa didengar atau yang batin ya niat atau keyakinan oleh karena itu semua hal yang masuk ke dalam ini adalah ibadah ya di antaranya adalah menyembelih ini ibadah tidak boleh menyembelih bagi selain Allah misalnya menyembelih untuk pohon keramat menyembelih untuk aki keramat menyembelih untuk keris keramat menyembelih untuk penunggu laut, menyembelih untuk penunggu gunung. Semuanya adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sujud hanya boleh kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul inna salati wa nusuki. Katakanlah salatku, katakanlah nusuki sembelihanku dan ibadahku seluruhnya wa mahyaya wa mamati hidup matiku yang bisa menghidupkan kita, mematikan kita, yang bisa ngasih rejeki, ngasih jodoh, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menjaga dari penyakit, semua itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyerahkan nasib kita kepada selain Allah. Ya. Jangan sampai kita menyerahkan nasib kita sama kucing hitam, ya. Lihat kucing hitam takut sial. Ini syirik. Ya. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu misalnya kita serahkan nasib kita kepada tanggalan. Oh ini tanggal sial. Ini syirik. Ya. Yang bisa memberikan manfaat dan keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kucing, bukan benda-benda, bukan makhluk. Ya. Mencari jodoh dengan cara mandi di sumur tertentu tidak ada hubungannya. Yang memberikan jodoh adalah Allah. Mencari anak dengan cara ya berdoa kepada pohon ini adalah kesyirikan. Namun mintalah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam ya diserahkan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka. Dan juga para pelukis, yaitu orang-orang yang menggambar makhluk hidup, ya. Hal ini telah dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih Beliau pernah bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang melukis makhluk hidup. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al musawwirun. Orang yang paling keras adabnya di neraka kelak adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ya. Maka ini adalah hal-hal yang perlu kita jauhi. Selanjutnya, bagaimanakah panasnya api neraka? Di antara dalil yang menyebutkan betapa panasnya api neraka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bersabda, Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Neraka kalian ini adalah hanya satu bagian dari tujuh puluh bagian panasnya api. Ya. Neraka yang atau api yang kita rasakan di dunia ini, ya, kalau misalnya kita terbakar atau kita, ya, terkena lilin misalnya kan panas tuh ya. itu hanyalah satu bagian ya, seluruh api di dunia ini betapapun panasnya itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka narukum juz'un min sabiina juz'an min nari jahannam kila ya Rasulullah in kanat lakafiatan wahai Rasulullah panasnya yang di dunia aja udah cukup ya kan ada orang jatuh ke kawah saja sudah langsung mati. Ya. Antum kenyos setrika saja sudah, ya. Nggak ada yang tahan, mm, itu nggak ada, pasti teriak. Ya. Ya, in kafiyah, panas di dunia saja sudah sudah cukup. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Fudilat alaihinna bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha." api neraka nanti itu dilebihkan 69 kali lipat. Ya. Kalau di dunia ini misalnya, paling panas adalah diukur oleh para ilmuwan adalah 10.000 derajat Celcius misalnya. Maka kalikan 70. Ya. 69 kali bagiannya lagi masih menunggu sebagai adab Allah Subhanahu wa taala waliyatubillah. Ya. Maka api neraka dilebihkan 69 kali bagian. Setiap bagiannya adalah semisal sebanding dengan panasnya api dunia. Maka ketika kita melewati ayat-ayat tentang neraka, itu bukan perkaranya adalah kita bayangkan api dunia. Ketika disebutkan nar di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ketika antum sholat di belakang iman disebutkan tentang neraka, maka bayangkanlah panasnya adalah tidak terbayangkan. Ya. Bukan seperti apa yang kita lihat. Ya. Maka lihat poin selanjutnya, api neraka berwarna hitam. Jadi sahabat Abu Hurairah berkata, "Atarawunaha hamra'a kanarikum hadhihi?" Kalian menyangka, ya berpikir, membayangkan bahwasanya api neraka itu sama merahnya seperti api dunia. Ya. Kadang ada api yang biru, kuning, paling panas yang merah, ya. Dibayangkan, ya kadang dibuat film-film begitu ya. Film-film bohongan, fiksi, ya. Bahwasanya api neraka itu merah, ada orang kebakar. Namun kata Abu Hurairah, ya, Atarawunaha hamra akan adikum hadih. Kalian menyangka bahwasanya api neraka itu seperti merah warnanya seperti api kalian ini. Lahya aswadu minal qar wal qar zifat. Ya. Namun ternyata apa? Ternyata api neraka itu warnanya hitam. Sungguh berwarna hitam, bahkan lebih hitam dari ya warna aspal atau warna arang yang hitam pekat. Ya. Menandakan apa? Demikian panasnya. Demikian menyalanya api neraka. Sehingga menambah dahsyatnya seramnya neraka. Maka hadirkanlah ilmu ini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum ya salat malam atau sedang mengaji ya, hadirkanlah ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu seperti ini bukan hanya untuk dibaca kemudian dilupakan. Hadirkanlah ketika antum baca ayat ya, mendengar ayat tentang neraka ya. Misalnya di dalam surat-surat pendek ya. Tabbat yada abi lahabi watab ya Abu Lahab berada di mana? Di dalam neraka. Bayangkanlah neraka yang hitam menyala. Ya. Yang panasnya adalah 70 kali lipat dibandingkan panas dunia. Saya lihat poin selanjutnya, neraka mengadu karena panasnya sendiri. Ya. Nabi salah satu pernah bersabda di dalam suara yang sahih Dua kali Bukhari, "Washtakatin naru ila rabbiha." Neraka sampai ngeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keluhannya? Berkata neraka, Ya Rabbi, akala ba'di ba'da. Maka kata neraka, Ya Allah, wahai Rabbku, sebagian dari apiku itu memakan sebagian diriku yang lain. ya Membakar diriku sendiri. Ya, panas. Maka apa yang terjadi? Fa'adina laha ini. Maka Allah pun memberikan izin dengan dua kali hembusan nafas Nafasin fis wa nafasin fis soifi. Sekali nafas hembusan ketika musim dingin dan sekali nafas ketika musim panas. <clears throat> Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har. Maka ketika hembusan di musim panas itulah kalian merasakan yang panas paling panas di, di pada tahun tersebut. Wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir dan itulah musim dingin yang paling dingin yang kalian rasakan. Ketika apa? dua kali hembusan api neraka tersebut. Ya. Maka demikian panasnya api neraka. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah seperti apakah dalamnya neraka. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau pernah berkata, Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan. Faqala an sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha? Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lamu. Qal hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dahulu kata Abu Hurairah, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara ya hentakan. Maka beliau bertanya, "Apakah kalian tahu suara apa itu?" Ya, jadi dengar suara blak begitu ya. Rasulullah SAW para sahabat dengar semua. Semuanya kaget, suara apa itu? Ya, suara dentuman. Maka Kata Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian tahu suara apa tadi? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, bahwasannya suara tadi adalah suara yang dilemparkan dari ya bibir jahanam dan telah berjalan selama 70 tahun dan terus dia terjatuh sampai akhirnya dia tiba di dasar neraka. Ya. Setelah melalui 70 tahun perjalanan tadi. Ya. Bayangkan betapa dalamnya. Ya. Dan disebutkan di dalam riwayat lain batunya itu bukan batu sebesar ini bukan ya. Bukan sebesar kepala, tapi sebesar gunung batunya. Ya. Itu saja sampai apa? Sampai 70 tahun. Ya maka bayangkan betapa dalamnya dan betapa besarnya neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Maka ini adalah menggambarkan kepada kita sekalian tentang betapa dalamnya neraka jahanam. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya waliyadzubillah. Sangat selanjutnya tentang bahan bakar neraka. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-24 Qala ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin Maka jika kalian tidak dapat membuatnya artinya membuat Al-Qur'an ya dan pasti kalian tidak akan mampu untuk membuatnya maka jagalah diri kalian dari api neraka Wakuduhan nas hijarah yang bahan bakarnya adalah siapa? manusia dan bebatuan. Ya. Berkata Ibnu Abbas dan mayoritas para mufassirin mengatakan yang dimaksud batu di sini adalah batu batu bara atau batu api yang bisa menyala. Ya. Jadi batunya adalah semakin membuat panas neraka dan juga manusia. Dan di antara para mufasirin pun ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan batu di sini adalah patung-patung. Ya. Berhala-berhala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-68, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah merupakan bahan bakarnya neraka jahanam. Ya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya nanti neraka saat ini sudah menyala. Namun yang membuat semakin menyala-nyala adalah batu-batu dan manusia yang menjadi penghuni neraka waliyadzubillah. Ya. Sedangkan seperti apakah ukuran tubuh penduduk neraka? Nabi SAW pernah menyebutkan gambaran tentang besarnya tubuh penduduk neraka. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Ma baina mankibayil kafiri" Jarak antara dua pundaknya orang kafir ya. Masiratu salasati ayyamin lirraqibil musri adalah perjalanan tiga hari perjalanan orang penunggang yang menunggangnya adalah cepat-cepat ya Bukan yang pelan-pelan tiga hari, cepat. Ya. Maka sangat besar. Pundaknya saja perjalanan tiga hari. Ya. Antum ya kalau naik motor kebut begitu ya tiga hari, kira-kira sampai mana itu? Hah? Ya sebegitulah. Lebarnya apa? Pundaknya pundaknya penduduk neraka. Ya. Di dalam hadis yang lain Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah qol qala Rasulullah sallam dirsul kafiri gerahamnya orang kafir ya au nabul kafir atau taringnya. Ini baru taringnya aja ya. Lihat. Seperti apa? Mislu Uhudin seperti gunung Uhud. Ya. Bayangkan besarnya. Ya. Ya, sestai ini paling ya. Itu baru apa? Satu giginya aja. Ya. Kemudian apa? Wa ghiladu jildihi masiratu salasah. Dan tebalnya hari eh, tebalnya kulitnya adalah sejauh tiga hari perjalanan. Ya. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna majlisahu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah." Dan sungguh lebar tempat duduknya ahli neraka adalah di neraka seperti jarak antara Mekah dan Madinah, ya. Berarti pantatnya. Kenapa kok penduduk neraka ini kok badannya bisa sebesar itu? Giginya sebesar Uhud, ya. Pundaknya tiga hari perjalanan, kulitnya tiga hari perjalanan. Kenapa? Ya. Para ulama menyebutkan ini Allah memang jadikan besar agar siksaannya pun lebih pedih Waliyadzubillah. Ya. Kalau kita kecil saja, ya lukanya lebih ringan. Tapi ketika tubuhnya besar, ya bayangkan kalau dibuat luka, ya sepanjang sini sampai Mekah, seperti apa sakitnya? Ya. Kita terluka sedikit saja sakit nggak? Sakit kan? Ya. Ketika yang dibakar adalah, ya tempat duduknya aja dari Madinah sampai Mekah, ya Giginya saja satu dicabut antum sakit nggak? Ya. Ini giginya sebesar Uhud. Ya. Maka menjadikan apa? Siksaannya jauh pedih tak terperikan. Ya. Kemudian adab yang paling ringan di neraka. Seperti apakah adab yang paling ringan? Di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna ahwala ahnir ya adaban man lahu na'lani wa syirakani min nar yagli minhuma dimaguhu kama yaglil mirjalu ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan adabnya ini sudah paling ringan enggak ada yang lebih ringan lagi ya Penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah seorang yang dikasih sendal di kakinya dari api neraka. Jadi cuma ditempel gini aja sama api kakinya. Apa yang terjadi ketika nempel? Yagli min hadimaguh otaknya mendidih. Seperti kalau antum melihat ya, ibu antum lagi masak masak air dia mendidih gitu bluk bluk bluk. Ya itulah. Ya. Kalau antum masak Indomie ya, seperti itu otaknya. Ketika begitu nempel sendal api neraka tadi. Ya. Padahal apa? Padahal otak ini paling jauh dari kaki. Ya. Kalau otaknya mendidih, hidungnya gimana? Ya. Perutnya bagaimana? Kakinya bagaimana? Ya. Semakin apa? Semakin ya mengerikan. Ini adalah yang paling ringan. Sampai-sampai disebutkan apa? Dia melihat, dia menyangka, bahkan biasa dia meyakini, ya. Karena disebutnya mayaro, dia melihat, dia meyakini bahwasannya tidak ada yang lebih pedih adabnya dari dirinya. Ya. Ketika otaknya mendidih, ini sudah paling ya, siksaan paling pedih. Padahal apa? Dia yang paling yang paling ringan. Ya. Waliyadzubillah. Kemudian ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa ya. Selanjutnya belenggu di leher penduduk neraka. Belenggu di leher penduduk neraka. Ya, di sini ada beberapa ayat. Di antaranya adalah Ya, silahkan dibaca. <clears throat> Di antaranya di dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yushabu yusjarun." Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Ya. Jadi para penduduk neraka nanti akan dipasang belenggu di leher-leher mereka. Ya. Di dalam ayat yang lainnya di dalam surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 30 sampai 32 Allah Subhanahu wa taala firman khudhuhu fagullu pegang dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya tsummal jahima sallu kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku kemudian lilitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta maka tidak bisa ya bergerak. Sudah dirantai, ya bahkan Ibnu Mas'ud pernah suatu hari atau sahabat Ibnu Umar pernah menyebutkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat subuh maka beliau pasti berbalik kemudian bertanya siapakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Ya. Kemudian biasanya para sahabat saya bermimpi ini ya Rasulullah kemudian di ditafsirkan mimpi tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ibnu Umar ini dia berdoa kepada Allah, saya pengen mimpi, ya. Saya pengen punya mimpi juga. Maka kemudian apa? Suatu malam akhirnya sahabat Ibnu Umar ini mimpi melihat neraka. Ya. Dia melihat bahwasanya bibir neraka itu adalah terdapat tanduk-tanduk. Kemudian dia melihat ke dalamnya Ternyata penduduk neraka itu digantung terbalik di atas rantai-rantai. Ya. Maka langsung sahabat Abdullah bin Umar ini bercerita kepada saudarinya Hafsah. Kemudian Hafsah bercerita kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suaminya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nikmal abdu Abdullah lauqa maminan laili. Sebaik-baik nikmat rajul Abdullah, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah seandainya saja dia bangun malam. Ya. Maka ini peringatan. Ya, langsung dipahami oleh Abdullah bin Umar, artinya apa? Salat malam ini bisa menyelamatkan saya dari pemandangan yang menyeramkan itu. Bisa menyelamatkan saya dari apa? Neraka. Maka semenjak itu nggak pernah Abdullah bin Umar meninggalkan sholat malam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para penduduk neraka nanti akan dibelenggu oleh rantai rantai. Selanjutnya. Ini masih banyak ya. Tentang makanan penghuni neraka. Ya. Makanan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-36 37 wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un dan tidak ada sedikit pun makanan bagi para penghuni neraka kecuali adalah dari nanah dan darah. La yakuluhu illal khati'un tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-6 ke-7, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yugni minju. Yang tidak mengenyangkan atau mengemukan. Dan tidak pula menghilangkan lapar. Ya. Sudah demikian laparnya di dalam neraka. Ribuan tahun lamanya. Ketika mereka meminta makanan. Ya. Maka yang diberikan adalah nanah, darah, buah yang berduri ya yang akan memotong usus-usus yang tidak menghilangkan rasa lapar itu sedikit pun. Waliyatubillah. Di antara makanan penghuni neraka adalah buah dari pohon zakum. Apakah itu pohon zakum? Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat As-Saffat ayat ke-62 sampai 66. Adzalika khairun nuzula am sajaratuz zakum? Apakah hidangan surga itu lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon tersebut sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bentuk buahnya adalah seperti kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minal butun. Dan sungguh mereka benar-benar akan memakan dari pohon-pohon tersebut. Dari buah-buah dari pohon zakum tersebut. Dan mereka akan memenuhi perut mereka dengan buah zakum tersebut. Ya. Bayangkan buahnya itu ya tampangnya seperti kepala setan. Ya. Antum melihat yang busuk aja pasti diputar dibalik dicari yang nggak busuk ya kan? Ya. Ini bentuknya saja seperti kepala setan, sudah seram. Ya. Itu saja apa? Famaliuna sungguh mereka akan memakannya. Karena sudah benar-benar lapar yang benar-benar menyiksa. Ya. Sampai buah yang demikian menyeramkan yang mereka makan. Ya. Kemudian lihat di dalam surat Ad-Dukhan. Surat ke-44 ayat ke-43 hingga 49. Inna syajarata zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kagalil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim dzuk innaka antal azizul karim sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, yaitu penghuni neraka tersebut, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah siksaan tersebut, sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Ya. Maka buah zakum itu ketika dimakan, maka dia akan membuat perutnya mendidih, ya. Ketika dimakan tidak menghilangkan lapar, tidak menghilangkan atau tidak membuat kenyang, justru membuat mendidih perutnya. Waliyatubillah. Ya. Kemudian minuman penduduk neraka. minuman penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat kelima, "Tusqa min ainin aniyah." Mereka diberi minum dengan air dari air sumber yang sangat panas. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, "Inna a'tadna lidh dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh." bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim tersebut neraka yang gejolaknya akan mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, maka mereka akan diberi minum dengan air seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Di dalam surat Muhammad Ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala firman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharum min asalin musaffa." ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا hamiman faqatta'a am'ahum." أمعاءهم Lihat perbandingan minumannya penduduk surga dan minumannya penduduk neraka. Lihatlah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang segar tiada berubah rasa dan baunya. Dan terdapat sungai-sungai dari air susu yang tidak akan berubah basi rasanya. Terdapat sungai-sungai yang khamar lezat rasanya bagi para peminumnya. Dan terdapat dari sungai-sungai madu yang murni yang telah disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Apakah sama dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam? Mereka diberi minuman dengan air yang mendidih yang akan memotong usus-usus mereka. Ya. Apakah kita menginginkan minuman yang lezat atau minuman yang akan memotong, mendidih, membuat wajah-wajah kita terbakar? memotong usus-usus kita. Ya. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-16, min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Dan di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi minuman dari air nanah. Ya. Maka ikhwan din rahimani wa rahimakumullah, ya. Pembahasan tentang neraka namun dari apa yang telah kita baca ini, ya, dan masih banyak lagi pembahasan tentang ya, neraka. Kita belum membahas tentang seperti apa kebentuk-bentuk adab yang Rasulullah SAW pernah lihat dari penduduk neraka. Ada yang, ah, ini hubungan dengan puasa ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang digantung, ya, dirantai kedua tulang rusuknya, kemudian apa? Pipinya terbuka lebar mengalir darah, sobek pipinya. Siapakah mereka? mereka tidak lain tidak bukan adalah ya orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ya. Artinya orang-orang yang tidak berpuasa. Mereka akan disiksa di dalam neraka dalam keadaan apa? Pipinya sobek. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tujuan kenapa kita perlu mempelajari tentang neraka adalah agar kita menjaga diri darinya, ya. Karena ini salah satu tugas kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Dan sangat-sangat menyeramkan dan waktunya adalah sangat lama. Ya. Bagi orang-orang kufar, orang-orang musyrik, maka mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, wal musyrikina dan orang-orang syirik ya orang-orang yang berbuat kesyirikan beribadah kepada selain Allah maka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya ya adapun orang-orang beriman maka mereka para pelaku dosa besarnya mungkin akan terjatuh ke dalam neraka ya meskipun nanti akhirnya akan dikeluarkan dan masuk ke dalam surga ya. namun jangan sampai kita sedikit pun sedetik pun jangan sampai jatuh ke dalam neraka kita nggak akan kuat. Kita nggak akan tahan. Ya. Maka jangan sampai sedetik pun jangan. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengancam, ya, itu dosa-dosa besar, ya misalnya la yadkhulul atau orang ya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Putus tali silaturahminya bukan berarti dia akan kekal di neraka tidak. Akan tetapi maksud hadis tersebut adalah kemungkinan dosa tersebut ya adalah akan mencemplungkan dia ke dalam neraka. Harus dibersihkan di dalam api neraka. Ya. Begitupun hadis-hadis lainnya. Ya. Ataupun ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya suatu dosa itu pasti harus masuk ke dalam neraka. Karena sekali lagi semua dosa besar itu adalah tahta masyiatillah. Apabila Allah mengendaki maka bisa saja langsung diampuni. Ya. Tapi kalau Allah kehendaki maka dia harus masuk dulu ke dalam neraka waliyadzubillah. Kecuali dosa syirik, ya. Adapun dosa syirik ketika seseorang dia mati belum sempat bertaubat dari dosa syirik tersebut, maka innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru madalika duna dalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak rela dipersekutukan sedikit pun dengan sesuatu apapun, ya. Dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya. Kenapa kesyirikan dosa yang paling besar? Karena itu adalah kedoliman terhadap hak Allah. Ya. Adapun korupsi, berzina, minum khamer, ya, membunuh dan dosa-dosa besar lainnya itu adalah kedoliman terhadap apa? Terhadap makhluk baik kepada orang lain maupun terhadap diri sendiri. Adapun syirik ini adalah dosa terhadap Al-Khaliq, pencipta. Ya. Makanya disebutkan di dalam surah Luqman apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan berbuat syirik karena syirik adalah kedoliman yang paling besar. Ya. Yang akan mengekalkan penghuninya atau pelakunya ke dalam neraka. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan maka silahkan ditanyakan. Wallahu taala